buka bisnis, ada orang yang menjadi sukses karena kebetulan ya. Jadi mungkin sekali dia orang tuanya kaya raya atau ada sebuah kesempatan dia berbisnis sehingga menjadi sukses padahal dia sebetulnya tidak bermaksud seperti itu. Banyak sekali kebetulan dalam hidup ini. Tetapi orang yang sukses karena dia mampu menciptakan kesuksesannya sendiri, mempunyai sebuah ciri-ciri yang menarik. Orang-orang tipe ini, orang yang bisa menang atau sukses selalu adalah orang yang mampu merubah hasil. Orang yang mampu merubah hasil, baik dengan kekuatannya, baik dengan kekerasan hatinya, baik dengan kemauannya bekerja. Dia mempengaruhi hasil yang seharusnya tidak besar menjadi besar. Seorang pemimpin yang sukses pun mempunyai definisi yang sama. Dia mempengaruhi orang lain sehingga orang lain dapat berpikir dan bertindak dengan berbeda. Ya berpikir dan bertindak dengan berbeda. Karena Anda mampu memberikan semangat kepada orang lain, Anda mampu memberikan sebuah pemikiran yang tajam, Anda mampu memberikan motivasi yang baik, sehingga orang lain itu bertindak dan berpikir dengan cara yang berbeda. Dan ini yang membuat seorang leader atau seorang pemimpin menjadi orang yang sukses. Jadi winners affect outcome. Kita mempengaruhi hasilnya. Ya. Winners make other people to think and differently, membuat orang lain bertindak dengan berbeda ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang sukses, maka kita harus mampu merubah hasil kita. Kalau asalnya hasilnya kurang baik, berusaha lebih keras sehingga hasilnya yang baik. Kalau kita memimpin orang lain, kita harus memikirkan cara sehingga orang itu mau bertindak dengan berbeda dibandingkan kalau tidak ada kita. Jadi dalam kehidupan orang yang sukses itu adalah orang yang mampu merubah hasil tindakannya.